mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada diri kita dan itu banyak kita hadir bermajlis dengan niat untuk beramal dengan niat untuk beramal ya sebagaimana kata sebagian ulama salaf Barang siapa datang ke majlis ilmu Semata ingin Ilmu Maka banyaknya ilmu tidak bermanfaat bagi dia Tetapi barang siapa datang Ke majlis ilmu Karena ingin beramal Maka ilmu yang sedikit Bermanfaat baginya Karena ilmu itu hanya Wasilah Faktor Perantara Perantara untuk mencapai tujuan yaitu beriman dan beramal soleh. Barakallahu fiikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat tema benteng-benteng pelindung dari syaitan yang kami petik dari kitab Al-Imam Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Al-Jawziya Rahimahullah yang berjudul kitab Bada'i'ul Fawaid mengingat bahawa syaitan adalah musuh kita yang selalu harus kita jadikan musuh bukan kawan bukan wali melainkan musuh bebuyutan kita yang selalu kita jadikan musuh ada setiap detik-detik kehidupan kita pada setiap detik-detik nafas kita apalagi iblis wa kana minal jin dan dia dari kalangan jin yang darinya lah terlahir muncul setan-setan bala tentaranya iblis yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kesombongannya tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam dan dikarenakan hasadnya dengkinya dia kepada Adam yang telah diberi rahmatullah keistimewaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan kiasnya yang batil yang menjadi sunnah sayyi'ah sunnah jelek bagi para pakar-pakar kias yang batil ketika dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala tidak mau sujud kepada Adam dengan alasan dia lebih mulia daripada Adam dengan kias yang batil dikarenakan dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah dia merasa lebih mulia Kemudian dia terusir dari jannah Allah, dari rahmat Allah, terkutuk, terlaknat, terputus dari rahmat Allah. Dan dia berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam semampu yang dia bisa lakukan. La ugwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tetapi di akhir ayat disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang diberi keikhlasan. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi petunjuk taufik oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keikhlasan oleh Allah dan terlindung dari makar-makar syaitan dari godaan-godaan syaitan dari fitnah-fitnah syaitan. kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf di awal surat Al-A'raf Allah berfirman Ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah wahai sekalian anak-anak keturunan Adam la yaftinannakum asyaitanu Jangan sekali-kali kalian difitnah oleh syaitan. Jangan sekali-kali terfitnah oleh syaitan. Sehingga disesatkan oleh syaitan. Dijerumuskan dalam maasi, maksiat-maksiat. Kama akhraja bawaikum minal jannah sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan ayah ibu kalian dari jannah dengan tipu muslihat Adam dan Hawa Allah SWT merintahkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah Ya ayuhal amanu dukhuluu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin wahai orang-orang yang beriman yang mengaku beriman Berkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara menyeluruh tidak memilah-milah, tidak memilih-milih. Ya. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala, seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Imani dan amalkan. Masuk secara menyeluruh. Berserah diri tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah makar-makar tipu daya tipu muslihat syaitan innahu lakum adu mubin sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata ini mukaddimah betapa pentingnya kita memiliki benteng-benteng pelindung untuk melindungi diri kita dari gangguan dari bahaya mudarat dari godaan dari fitnah dari makar-makar syaitan karena syaitan bala tentara eh, iblis dan bala tentaranya akan mendatangi Bani Adam dari berbagai arah ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Ayo Ya. Yeah. dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan Bani Adam eh, bersumpah kemudian aku kata iblis akan mendatangi mereka dari arah depan dari arah belakang ha? dari arah kanan dari arah kiri dari berbagai arah dan kamu yakni kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapati mayoritas mereka bersyukur. Dan repotnya musuh bebuyutan kita musuh yang nyata yang satu ini siapa dari kalangan jin ya Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu yarakum huwa wa junuduhu min haitsu la dia iblis dan bala tentaranya melihat kalian, mengintai kalian dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Karena mereka dari kalangan jin. Mereka selalu mengintai kita, melihat kita, sementara kita tidak melihatnya. Nah, Ibn Qayyim al jazir rahimahullah dalam kitab Badai'ul Fawaid pada juz 2 halaman 809 dan seterusnya beliau menyebutkan satu kaidah nafiah kaidah yang bermanfaat menyebutkan benteng-benteng pelindung dari syaitan yang bisa kita upayakan untuk membentengi diri kita dengan benteng-benteng pelindung tersebut agar kita terlindungi dari syaitan. Yang pertama, benteng yang pertama adalah isti'adah. Isti'adah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Atau sigot-sigot, ya lafaz-lafaz istiada yang lainnya yang diajarkan dalam as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 200 Wa imma yanzaghannaka minasy nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim ayat yang sama dalam surat Fussilat ayat 36 Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim Jika datang godaan dari syaitan ya menyentuhmu menggodamu Fasta'id billah. Nah, ini perintah Allah SWT. Fasta'id billah. Maka hendaknya kamu memohon perlindungan kepada Allah Swt. Jika datang gangguan dari syaitan, kamu rasakan agak-agak gangguan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Baca a'udzu billahi minasyaitonir wajib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan mengabulkan doa. Lagi Maha mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu sami'un. Pada ayat yang kedua innahu huwas sami' Maha mendengar. Di sini bukan maksudnya kata Ibn Qayyim Al-Jaziyah rahimahullah bukan yang dimaksud dengan ayat ini bukan semata bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar tetapi di sini lebih dari itu maksud sami' di sini Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa yang didengarnya orang yang berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Dari godaan syaitan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarnya dan akan mengabulkannya, akan melindunginya dari syaitan. Dalam As-Sunnah dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari sahabat Sulaiman bin Surat Sulaiman بن سرد رضي الله تعالى عنه متفق عليه سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه meriwayatkan istab rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua pria yang sedang berdebat sengit di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala ahaduhuma yaghdabu Maka mulai salah satu dari kedua orang yang sedang berdebat sengit itu istabba saling mencaci maki. Ya. Sab syatm. Saling mencaci, saling memaki, balas membalas. Kemudian mulai salah satu dari keduanya yadhab, mulai marah. Wa yahmaru wajhu dan mulai memerah wajahnya. Ya. darahnya sudah naik ke wajah syaitonnya sudah ke atas sudah sudah emosi dia fanadhara ilahi nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya faqal lantas bersabda inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimat. Jika orang itu mengucapkannya, niscaya akan hilang darinya emosinya itu, marahnya itu. Ya. Emosi, marah tersebut datangnya dari syaitan. Ya dari syaitan. Makanya sampai memerah. Orang yang marah itu memerah wajahnya, e, matanya merah, ya kan? Kemudian audaj in, ah, intafaqat al-audaj, urat urat pembuluh darah yang besar di leher juga mah membesar. Nah, setonnya sampai di situ, membuat dia emosi. Ah, kita akan dapati nanti hadis muttafaq alaih yang merupakan dalil bahwa asyaitan yajri min min ibni adam majrodam bahwa syaitan dalam memfitnah bani Adam, menggoda bani Adam ya, yang kita bicarakan syaitan jin ya, bukan syaitan manusia. Syaitan manusia juga ada, yang kita bicarakan syaitan jin. Dia masuk dalam tubuh untuk menggoda, memfitnah bani Adam mengikuti aliran darah, mengikuti aliran darah. Nah, makanya kalau sudah emosi, nah itu, ya sampai membesar urat pembuluh darah di leher, kemudian e, tampak ya berwarna merah wajahnya, matanya, darahnya sudah naik ke ke atas, sudah naik pitam istilahnya. Nah, nah Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui satu kalimat jika dia mengucapkannya akan hilang darinya marahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat itu apa? Kalimat itu adalah isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqama ilahi rajul, kelanjutan hadisnya. Eh, faqama ila rajuli rajulun mimman sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu pria yang bangkit mendatangi laki-laki yang sedang emosi itu. Ya. Ada seorang yang mendengar sabda Nabi SAW tersebut datang kepada orang yang sedang emosi itu. Fakal kemudian mengatakan kepada orang yang sedang emosi itu, atau atadri makalah Rasulullah SAW, Anifan, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi? Qala inni la alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu Lazhab hadza anhu. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat jika dia mengucapkannya, membacanya akan hilang darinya amarahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disampaikan kepada orang itu sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faqala lahu ar-rajul orang itu yang sedang emosi menanggapi dengan mengatakan amajnunan tarani? Apa kamu menyangka saya gila? Nah, asyahid dari hadis bahwa berlindung dari syaitan dengan membaca a'udzu billahi rajim. Orang yang sedang marah, emosi ya. Dan itu dari syaitan itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Nah, ada yang marahnya bisa dikendalikan. Ya. Ada yang marahnya bisa di, dikendalikan. Nah, ada yang dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ya, dia terbawa oleh amarahnya, dia yang dikendalikan oleh amarahnya. Tapi masih sadar, masih ada kesadaran. Cuma dia sudah tidak tidak terkendali. Nah. Ya. Tingkatan yang paling parah orang yang sampai hilang kesadaran sudah seperti orang gila. Dia sudah tidak sadar dia masih di bumi atau sudah di atas di atas awan atau dia di mana sudah tidak ngerti dirinya di mana sudah. Jadi luar kesadarannya. Ini sudah tingkatannya seperti orang gila. Nah, bahaya emosi itu ya syaitan bisa membawa orang dengan emosi itu sampai pada tingkat tersebut sampai hilang kesadaran nah dan dalam kondisi seperti itu bisa melakukan hal-hal yang sangat berbahaya ya yang akan dia sesali kalau dia sudah sadar oleh karena itu Nabi sallallahu SAW pernah berwasiat kepada salah satu sahabat yang datang minta nasihat, minta wasiat kepada Nabi Alaihissalam. Ausini beri aku wasiat. Wasiatnya Nabi kepada dia singkat. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Wasiat Nabi Alaihissalam singkat. Kata Nabi Alaihissalam apa? La takdob. Apa maksudnya la takdob? Bukan maksudnya jangan marah karena tidak ada orang yang tidak akan marah. Semua orang punya karakter Ya namanya manusia karakternya ya akan marah. Kalau ada sesuatu yang membuat dia marah dia akan marah. Nah, tidak ada yang tidak tidak tidak pernah marah. Maksud hadis itu la taghdab, kendalikan amarahmu. Paham? La taghdab artinya apa? Kendalikan emosimu. Jadi kalau lagi marah, kendalikan dirimu. Jangan terbawa oleh emosi sampai ter, dikendalikan oleh emosi, di, dikuasai oleh emosi. Jadi kendalikan dirimu ketika emosi. Nah, itu maksudnya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim. Kendalikan emosi, jangan sampai dikendalikan oleh syaitan. Ya, dibawa emosi sampai pada hilang kesadaran bisa melakukan hal-hal dan mengucapkan hal-hal yang merusak ya dan disesali barakallahu fiik yang kedua benteng pelindung yang kedua yang disebut Ibnu Qayyim al jazir rahimahullah membaca dua surat membaca dua surat Al-Qur'an yang disebut ya dengan nama dengan istilah al-muawwadatain atau al-muawwidatain yaitu dua surat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dua surat itu adalah surat ah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Rasulullah SAW, yani anak akan e, menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait dengan ini. Nah, e, Rasulullah SAW bersabda pada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud. Hadisnya dalam Sunan Abi Dawud dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala an, "Baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baina al-juhfati wal abwa." Tatkala aku sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tempat yang namanya Juhfa dan Abwa. Id ghasyatna rihun wa zulmatun shadidatun. Tiba-tiba kata Uqbah bin Amir, kami diliputi oleh rih angin yang kencang. Wa zulmatun shadidatun dan gelap yang sangat. Gelap tiba-tiba gelap sekali dan angin kencang. Wah, ini kan menyeramkan, menakutkan seperti suasana, Hah? Nah. Kalau orang-orang sudah bilang, wah ini tempat keramat ini. <laughs> nah, banyak setonnya. Hah? Nah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu Maka mulailah Nabi alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. B dengan membaca dua surat. A'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas dari awal sampai akhir. Nah. Nah, ini jadi kalau kita mengalami suasana mencekam, menyeramkan seperti itu, ya, kita punya kudwah, uswah. Ya, dicontohkan oleh Nabi SAW pada kondisi seperti itu kita berlindung kepada Allah SWT dari syaitan baca dua surat wa yakul dan Nabi SAW bersabda kepada Uqbah ya Uqbah wahai Uqbah ta'awad bihima berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan dengan membaca dua surat itu fama mutaawidun muta'awwidun bimithlihima maka tidaklah seseorang memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan semisal sebanding dengan membaca dua surat itu. Luar biasa dua surat itu. Nah. Dan kata Uqbah pada kelanjutan hadisnya wa sami'tuhu ya ummuna bihi ma fis Dan aku mendengar Nabi alaihi salatu mengimami kami dalam sholat dengan membaca dua surat itu. Ya, jadi dibaca oleh Nabi SAW dalam sholat mengimami sahabatnya didengar oleh Uqbah dalam sholatnya ketika mengimami sahabat membaca dua surat itu. Hadis yang kedua terkait ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis muttafaq alaih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza idza awa ila firashihi kulla lailatin sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau sudah mendatangi pembaringannya untuk tidur di malam hari jama'a kaffaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kedua telapak tangannya seperti ini jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam meniup ke dalamnya. Kami meniup e, seperti orang meludah tetapi tidak ada ludah yang keluar. Hanya angin saja. Ya. Jadi bukan sampai ludah keluar. Nafasa artinya e, meniup tanpa ada ludah. Itu ada ludah yang keluar. nggak ada. Nah, itu makna nafaha. Baik. Setelah itu faqara'a fihima kemudian ya Nabi alaihi membaca ke dalam dua telapak tangannya itu ya Qul huwallahu ahad dari awal sampai akhir Qul a'udzu birabbil falaq dari awal sampai akhir Qul a'udzu birabbin nas dari awal sampai akhir thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhi wa ma aqbala min setelah itu Nabi SAW mengusap sekujur tubuhnya yang mampu diusapnya mulai dari kepala seperti ini wajah terus ke bawah sekujur tubuhnya yang mampu dijangkaunya Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Nabi SAW melakukannya tiga kali. Ya, melakukannya tiga, tiga kali. Diulangi seperti itu yang kedua kalinya. Kemudian diulangi lagi yang ketiga kalinya. Tiga kali. Nah, jadi membaca dulu kemudian meniup atau meniup dulu kemudian membaca. Hadisnya tadi kita dengar. Ma meniup dulu tanpa daludah, kemudian membaca. Nah, jelas hadisnya begitu. Ya. Urutannya demikian. Nabi alaihissalam melakukan ini ketika hendak tidur malam. Tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya dari apa? Syai syaitan untuk membentengi dirinya dari syaitan. Hadis yang ketiga, hadis Uqbah bin Amir. Sahabatnya juga Uqbah bin Amir dari hadis yang lain. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dinyatakan sahih oleh Al-Imamul Muhaddits Al-Albani dalam kitab As-Sahihah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir Iqra'ul muawwidzati juga bisa dibaca Iqra'ul muawwidzati fi duburi kulli salatin Hendaknya kalian membaca al-muawwidzat al-muawwidzat surat-surat yang isinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala fi duburi kulli salatin di belakang setiap salat Nah, ada dua yang perlu difahami dari hadis ini. Al-Mu'awwidzat, Al-Mu'awwadzat, surat-surat yang merupakan eh, pelindung dari syaitan. Yang diperintahkan dibaca di sini surat-surat apa saja? Itu satu. Yang kedua, hidup duburi kulli salat di belakang setiap solat. Solat yang dimaksud solat-solat apa ini? Nah, jawabannya yang pertama terkait dengan al-muawwidat, al-muawwadat Surat-surat pelindung dari syaitan yang dibaca ini diperselisihkan oleh ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan dua surat saja yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada juga yang menafsirkan berpendapat al muawidat al muawidat di sini dua surat tersebut bersama Qul huwallahu ahad. Karena di sini lafadznya jama' al muawidat al-mu'awwidzat ini jama' jama' itu kalau jama' artinya tiga ke atas. Ya. Dan e, hal yang biasa kul huwallahu ahad itu digandengkan dengan dua sur, surat tersebut seperti pada hadis sebelumnya hadis Aisyah tadi. Ketika hendak tidur malam tidur malam Nabi SAW membaca setelah meniup ke dalam kedua telapak tangannya di, dikumpulkan bersama dua surat ini membaca juga apa? Al-Ikhlas ya. Nah, nah sama dengan ini. Jadi Iqra'ul Muawwidzat bacalah surat-surat yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang isinya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud adalah tiga surat itu. Ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dalam Asy-Syarh Al-Mumti ketika uh, ketika Ibnu uh, Ibnu ya, Ketika Ibn Uthaymin dalam Asyarful Mumti mengajarkan dikir-dikir yang dibaca setelah sholat fardu di antara dikir yang beliau sebutkan dikir ini. Setiap selesai sholat fardu setelah salam membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas. Menunjukkan bahwa beliau memilih, memilih tafsir ini, tiga surat ini. Nah, sepertinya ini lebih dekat Wa alam karena ini jamak lafaz hadisnya Kemudian dubur kulli sholat yang masalah yang kedua tadi di belakang setiap sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat apa? Ulama menerangkan sholat yang dimaksud adalah sholat fardu. Sholat lima waktu. Nah, sholat lima waktu. Nah, jadi ini diantara zikir yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam untuk kita baca setelah salam, ya, dari salat wajib kita, salat lima waktu kita. Baca kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nah, satu kali saja. Masing-masing satu kali. Nah, ini tadi riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahih. Hadis yang keberapa? Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Nah, jangan safar ya. Jangan ada yang safar. Jadi jangan, jangan ada yang safar pikirannya. Sama ana di sini di majelis. Baik. Kalau ada yang safar balik dulu. Nah, yang keempat hadis Abdullah bin Khubayb. Hadis Abdullah bin Khubayb radhiyallahu taala anhu riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dalam Sahih Al-Jami'. Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Khubaib radhiyallahu taala anhu, "Qul katakan wahai Abdullah bin Khubaib." yani baca baca olehmu qul huwallahu ahad wal muawwidhataini wal muawwidhataini dan surat al-falaq dan surat an-nas baca surat al-ikhlas surat al-falaq dan surat an-nas hina tumsi hina tumsi ketika kamu masuk di waktu sore waktu petang ini zikir masa zikir zikir apa? Zikir petang, zikir sore. Ya. Jadi ba'dal asr nah ya. Di petang hari, sore hari sudah mulai mulai masuk waktu berzikir. Nah, zikir masa. Wahina tusbihu dan ketika kamu di pagi hari, ini zikir pagi Nah, setelah salat subuh termasuk waktunya. Nah, baca tiga surat itu salasa marratin tiga kali. Tiga kali. Takfika min kulli syai. Hal itu akan mencukupimu sebagai pelindung bagimu dari segala gangguan. Dari segala gang gangguan. Ya, gangguan syaitan. Jadi dibaca tiga kali. Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian baca lagi. Ya, sampai tiga kali. Yang kedua kalinya Qul huwallahu ahad sampai selesai. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian baca lagi yang ketiga kalinya. Jadi salah marrat, tiga kali. Di pagi hari dan di sore hari. Nah, kemudian kita beralih ke benteng pelindung yang keberapa? Yang ketiga, ayat kursi ayat kursi ayat 255 dari surat Al-Baqarah insyaallah semuanya sudah hafal ayat kursi nah ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ila akhiril ayat berkait dengan ini dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bercerita-cerita yang panjang. Riwayat yang panjang. Pada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara ta'liq secara ta'liq yakni dengan membuang sebagian sanatnya tapi dengan eh, sigot yang me menjazam mempertegas kesahihannya na'am dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah serta yang lainnya dengan sanad mausul dengan sanad bersambung dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah ya dan membantah orang yang mencoba untuk mendhaifkan mencoba untuk melemahkan hadis ini dalam kitab As-Sahihah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan dalam riwayatnya wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdz zakat Ramadan. Aku diberi tugas ya oleh Nabi alaihi wasallam sebagai wakil ya petugas untuk menjaga zakat Ramadan yakni zakat al-fitr yang dikumpulkan. Fa atani atin kemudian datang seseorang kepadaku Faja'ala yahtu min at-ta'ami kemudian orang itu mulai ya mengambil mengambil yakni menciduk makanan yakni tamar kurma zakat fitrah tersebut yang dikumpulkan dijaga oleh Abu Hurairah yakni dia mencuri fa maka aku pun menangkapnya kata Abu Hurairah wa qultu dan aku katakan padanya wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku akan menghadapkanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kata orang itu inni muhtajun wa alayya iyalun wa li hajatun syadidah aku orang yang butuh aku orang miskin dan saya punya tanggungan di belakang keluarga yang miskin dan saya sangat membutuhkan makanan ini Qal kata Abu Hurairah itu anhu. Maka aku lepaskan dia. Yani Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini sebenarnya tugasnya hanya sebagai penjaga. Ya, penjaga zakat. Bukan tugas bertugas untuk membagi. Tetapi di sini Abu Hurairah berinisiatif di luar tugasnya yaitu dia berijtihad membebaskan orang itu dengan membawa sebagian tamar kurma zakat tersebut dikarenakan dia beralasan dia miskin berarti dia juga but artinya mem, uh, termasuk orang yang apa berhak ya karena dia mengaku miskin punya keluarga miskin berarti berhak dapat zakat fitr maka Abu rero berijtihad berinisiatif ya sudah itu bagianmu nah ya tetapi di akhir hadis Eh, eh, pada kelanjutan hadis ketika dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu Salam, Nabi alaihi salatu menyetujui sehingga itu sah, enggak masalah. Nah. Faqala Nabi eh, fa asbahtu kata Abu Hurairah, kemudian di pagi hari ya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kata Nabi sallallahu alaihi "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah?" apa yang telah diperbuat tawananmu tadi malam Nabi tahu Rasulullah apa yang diperbuat tawananmu tadi malam itu nah qal kata Burairah qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidatan wa iyalan farahimtuhu fakhallaitu sabilah ya. kata Abu Hurairah menjawab ya Rasulullah wahai Rasulullah dia mengadukan ya kondisinya, keadaannya yang sangat mendesak, sangat butuh dan keluarganya ya, sangat butuh, dia miskin. Maka aku pun mengasihaninya dan aku lepaskan dia. Kata Nabi SAW, Ama innahu qad kadabaka wa sayaudu ketahuilah wahai Abu Hurairah sesungguhnya dia telah berdusta padamu dan dia akan balik lagi nanti malam kata Nabi SAW kata Burel tuan annahu sayaud maka dari situ aku tahu dia mesti akan kembali lagi orang itu ya Bikauli Rasulullah SAW berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Innahu sayaud. Berarti akan kembali. tuhu. Maka aku pun mengintainya kata Abu Hurairah. Diintai ditunggu kedatangannya. Betul datang lagi. Nah, malam yang kedua melakukan hal yang sama ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah mengancamnya bahkan membawanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengaku lagi seperti pengakuan yang sebelumnya. Abu Hurairah lagi tergugah lagi perasaannya. Ya barangkali benar ini akhirnya dilepaskan lagi. Ya besok paginya jumpa lagi dengan Nabi SAW. Diingatkan lagi oleh Nabi dengan hal yang sama. Ya Kemudian Nabi SAW juga mengatakan uh, bahwa dia akan datang lagi. Kemudian di malam yang ketiga diintai lagi oleh Abu Hurairah, datang lagi, ngambil lagi, ya seperti kejadian malam-malam sebelumnya. Ini malam yang terakhir, malam yang ketiga. Ya kata Abu Hurairah setelah menangkapnya, la arfa'annaka ila Rasulillahi صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود ya sungguh benar-benar aku akan menghadapkanmu kepada Rasulullah dan ini akhir dari yang ketiga kalinya ini yang ketiga kalinya sudah kamu berjanji bahwa kamu tidak akan kembali ternyata masih kembali juga sekarang tidak akan saya lepaskan ayah ya kata bereskan tidak akan lepaskan saya benar-benar akan bawa kepada Rasulullah SAW nah nah disitulah kemudian orang itu mengatakan yakni menawarkan bayaran ya kata dia da'ni biarkan aku lepaskan aku bayarannya u'allimka kalimatin yanfa'ukallahu biha aku akan mengajarimu kalimat yang Allah akan memberi manfaat padamu dengan kalimat itu. Nah, Abu Hurairah mengatakan, Mahu apa itu?" Nah, kata orang itu, "Idza awaita ila firasika" Jika kamu sudah mendatangi pembaringanmu di malam hari, faqra ayatal kursi. Sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Hatta takhtimal ayah, sampai kamu mah menghatam ayat itu. Satu ayat dari awal sampai akhir satu ayat itu dibaca utuh. Fa innaka kata dia, fa innaka la yazala 'alaika min Allahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbihah. Maka dengan sebab itu sesungguhnya senantiasa akan datang dari Allah, turun dari Allah penjagaan bagimu dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai kamu bangun di pagi harinya. Sampai kamu bangun pagi, syaitan tidak bisa mendekatimu. Nah, diberi bayaran seperti itu. Kata Burai, fakollah itu sabilah, maka saya lepaskan dia. Dilepaskan akhirnya. Nah, tapi itu sudah yang terakhir, dia tidak kembali lagi. Nah, di pagi harinya Abu Hurairah radhiyallahu taala berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruk al-barihah apa yang dilakukan di perbuat tawananmu tadi malam ha? kemudian dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia diajari kalimat yang bermanfaat diajari baca ayat kursi kalau mau tidur malam nah diceritakan dan dengan itu akan datang penjagaan dari Allah dan syaitan tidak bisa mendekatimu mengganggumu. Nah, mendengar itu Nabi Asy'ad berkata kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa Ketahuilah Abu Hurairah, sesungguhnya dia telah jujur kepadamu padahal sebenarnya hukum asalnya dia pendusta. Nah, dua kali didustai ya Abu Hurairah kan begitu. Tapi yang terakhir ini jujur dia. Ya namanya syaitan kadzub. Hukum asalnya pendusta, tapi terkadang jujur seperti pada peristiwa ini. Nabi SAW yang bersaksi dia jujur. Syaitan itu membuka rahasia ya kepadamu bahwa syaitan takut ya mendekati orang yang membaca ayat kur kursi dan jujur dia. Kata Nabi SAW, jujur dia. Padahal sebenarnya dia pendusta. Nah, kemudian kata, bu, eh, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, Ta'lamu man tukhatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Tahukah kamu wahai Abu Hurairah, siapa orang yang kamu ajak bicara tiga malam berturut-turut itu? Oh la, kata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Kata Nabi, "Dzaka syaitan." Itu syaitan menjelma jadi orang. Nah, Baik. Jadi hadis ini eh, di antara faedah yang dipetik bahwa kalau datang kebenaran meskipun dari orang yang biasanya ucapannya batil eh, biasanya dia pendusta tapi kali ini dia jujur, maka kita ambil kebenaran itu, kita ambil kejujuran itu. Tidak masalah. Ya. Tapi bukan berarti jadi dalil bolehnya bermajelis dengan ahlul batil dengan kadzabun bukan berarti dalil bolehnya bermajelis mengambil ilmu berguru mulazama kepada ahlul batil kepada para pendusta. Tidak, bukan begitu maksud hadis ini. Itu bab yang lain, bab ini juga lain. Di sini bukan masalah mulazamah, bukan masalah berguru bermajelis dengan setan, bukan Nabi tidak mengatakan berguru kepada setan kepada pendusta. Tidak. Tapi kali itu dia berbicara jujur dengan persaksian Nabi SAW bahwa itu benar, maka kebenaran itu diambil. Nah, ada pun masalah kemudian bermajelis dengan ahlul batil, kadzabun, para pendusta, duduk di majelisnya mengambil ilmunya mulazamah berguru, ini babnya lain. Itu tidak boleh. Ini nanti kita akan dapati di akhir pembahasan ya. Eh, <clears throat> terkait dengan kelebihan dalam bergaul yang merupakan e, pintu kejelekan ya yang wajib kita jaga ya, kita tahan diri kita yaitu pergaulan yang akan membinasakan itu bergaul dengan ahlul batil dengan ahlul bidah wal ahwa nah karena mungkin sebagian orang akan datang dan mengatakan ini ada dalil bolehnya belajar dari orang yang meskipun difonis mubtadi ahlul batil meskipun dia pendusta ini buktinya Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah ambil ilmunya pada hadits ini kau kau bahwa kadzub nah. nah jawabannya sudah kalian dengar nah itu pemahaman Anda yang salah pemahaman yang jelek memahami hadis hadisnya tidak begitu maksudnya maksudnya hadis ini kalau dia mengucapkan ucapan yang benar, kita jangan mendustakan. Kalau dia mengucapkan ucapan yang hak, kita katakan apa yang dia ucapkan hak. Kali ini hak yang dia ucapkan benar, tapi di belakang itu, di balik itu, selainnya ucapan-ucapannya batil, sesat, berbahaya. Nah, sehingga tidak mungkin ber, berguru kepadanya, bermajelis kepadanya, mulasang kepadanya, tidak mungkin bergaul dengannya. Tapi kita mengakui yang ini, ucapan yang ini benar, hak. Nah, begitu maksudnya. Barakallahu fikum. Kemudian benteng berikutnya yang keempat, surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ketika dikatakan surat Al-Baqarah, berarti dari awal sampai akhir. Ada berapa juz? Paling panjang ini surat. Dua juz lebih ya. Nah, Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat At-Tirmizi kata At-Tirmizi hadithun hasanun sahih dan kata Al-Albani hadithun sahih dalam sahih Sunan At-Tirmizi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabira jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian bagaikan perkuburan Bagaikan apa? Perkuburan. Bagaikan kuburan, kuburan. Ya. Maksudnya bagaimana? Jangan jadikan rumah-rumah kalian bagaikan perkuburan, bagaikan kuburan. Nah, rumah rumah dibuat menyeramkan. Hah? Tidak pernah baca Quran di dalamnya, tidak pernah beribadah di dalamnya. Jadi menyeramkan rumah yang seperti itu ya. Nah, penghuninya tidak pernah baca Quran di rumahnya, tidak pernah beribadah di rumahnya, berarti itu rumahnya menyeramkan. Nah, ini mudah untuk didatangi syaitan. Karena tidak ada pelindungnya. Kan begitu? Nah. Wa innal baita alladhi tukrahu fihi al-baqaratu la yadkhulu syaitan. Nah, ini menunjukkan bahwa dan ini menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat membaca Qur Quran. Kuburan itu bukan tempat baca Quran. Perkuburan itu bukan tempat beribadah. Ziarah kubur ziarah ya masyru'ah dengan adab-adabnya ya tentang ziarah kubur ini eh, Insya Allah pada edisi syariah yang akan datang ana menjawab problem Anda tentang terkait dengan uh, ziarah kubur dalam rangka tabarruk mencari barokah kepada wali-wali yang itu merupakan syirik besar. Nah, Sekaligus pada jawaban itu ana menerangkan bahwa ziarah kubur itu ada tiga ziarah syariah ya ziarah kubur yang disyariatkan. Bagaimana adab-adabnya? Nah, ada adab-adabnya. Ya, terkait dengan e, tujuan ziarah apa? Ya. Waktu ziarah kapan? Kuburan yang diziarahi jenisnya apa, tempatnya di mana, ya, apa yang dilakukan, apa yang dibaca ketika ziarah, ini ziarah syariah. Nah, kemudian ada ziarah bid'iyah, ziarah bid'ah, yaitu berkunjung ke kuburan, ziarah untuk membaca Quran di kuburan, untuk berzikir di kuburan, untuk berdoa di sisi kuburan, bukan bukan menyembah kuburan dalam arti eh, menyembah kepada penghuni kuburan berdoa kepadanya tidak tetapi menjadikan perkuburan sebagai tempat beribadah bahwa di situ afdal kalau baca Quran di situ berzikir di situ berdoa di situ terkabulkan dan terus ini beda wasilah kepada syirik akbar yaitu yang ketiga ziarah syirkiyah ziarah yang tingkatannya syirik besar pelakunya penyembah kubur kafir musyrik murtad kalau dia ziarah untuk berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, minta tolong, ya, minta e, terangkat, ya terpilih dalam pemilu, naik pangkat, mohon doa restu kepada penghuni kuburan, ah, mencari barokahnya, menyentuh kuburan itu dapat barokah, mengambil tanahnya dapat barokah, ya, langsung misalnya, ah, ini syirik akbar penyembah kubur. Yang biasanya itu dilakukan ke kuburan wali-wali. Nah, jadi kuburan itu bukan tempat beribadah. Nah, ya, kalau ziarah ke kuburan ziarah syar'iyah, bukan untuk beribadah di situ. Nah, baik. Nah, kemudian wa innal baital ladzi tukra fil baqarah kemudian rumah yang dibacakan dibaca di dalam rumah itu rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah itu luar biasa ya. baca surat Al-Baqarah dalam rumah dari awal sampai akhir melindungi rumah itu dari syaitan syaitan tidak bisa masuk tidak bisa masuk ke rumah itu nah jadi orang penghuni rumah itu terlindungi dari syaitan di dalam rumah itu karena syaitan tidak bisa masuk. Nah, pelindung yang kelima dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatahu Man qara'a barang siapa membaca bil ayatain dua ayat min akhir suratil Baqarah dari akhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Insyaallah banyak yang hafal ya. Usahakan hafalkan dua ayat itu. Nah, kalau tidak bisa hafal surat Al-Baqarah? Nah, bisa membacanya dari mushaf untuk mengamalkan e, mendapatkan benteng yang keempat tadi. Nah, dua ayat ini dihafalkan kalau tidak menghafalkannya dibaca dari mushaf. Apa dua ayat itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan seterusnya. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma dan seterusnya. Nah, Barang siapa membaca dua surat terakhir dari surat Al-Baqarah tersebut Dalam satu malam Di satu malam dia membacanya Kafatahu dua ayat itu mencukupinya Dari gangguan syaitan Melindunginya dari gangguan syaitan Nah, kalau malam itu eh, Hari itu tidak mampu membaca surat Al-Baqarah karena panjang Baca dua ayat ini sudah Juga sudah mewakili Nah Kemudian benteng pelindung yang keenam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah membaca awal surat Hamim Al-Mu'min. Tetapi kita tidak berpanjang lebar tentang ini dikarenakan hadis yang dijadikan dalil oleh Ibnu Qayyim dalam masalah ini hadis yang diriwayatkan tersebut dihukumi dhaif oleh al-Imamul Muhaddits Al-Albani rahimahullah dihukumi dhaif, lemah oleh Al-Albani dalam kitab Dhaif Al-Jami' dalam kitab Dhaif Al-Jami' kita beralih ke benteng pelindung yang ketujuh yaitu zikir ya zikir yaitu zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Naam. Pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih Rasulullah SAW bersabda man qala barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan, tidak ada, tidak ada sembahan yang hak selain Allah saja tidak ada sekutu baginya hanya miliknya kerajaan bumi dan langit alam semesta ini dan hanya miliknya pujian yang sempurna segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu ini makna zikir tersebut barang siapa membacanya fi yaumin mi'ata marrah dalam sehari baca seratus kali kanat lahu ganjarannya ya idla ishri uh, idla ashri riqabin pahalanya seperti memerdekakan 10 budak luar biasa kita sekarang kalau mau membebaskan budak ya tidak ada perbudakan sekarang karena perbudakan itu melalui jihad syar syar'i ada yang ditawan dari musuh kemudian diperbudakkan wa kutibat lahu mi'atu hasanah dan dituliskan baginya seratus kebaikan wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan di, dihapus digugurkan darinya 10 uh, 100 kesalahan wa kanat lahu hirzan minasy syaithani yaumahu dzalika hatta yumsiya ini yang menjadi syahid dan adalah itu sebagai pelindung benteng pelindung baginya dari gangguan syaitan di hari itu sampai dia masuk di petang hari ya Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amil aktsara min dzalik dan tidak ada seorang pun yang melakukan mengamalkan yang lebih afdol yang lebih utama yang afdol daripada apa yang dia lakukan kecuali orang yang melakukan amalan lebih dari itu. Nah, jadi zikir la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku hamduhu huwa ala kulli syai'in qadir dibaca 100 kali akan melindungi dari syai syaitan sampai uh, petang hari. Nah, Kemudian yang kedelapan, benteng pelindung kedelapan yaitu banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Ya. Basahi lisan kita, lidah kita dengan zikir. Sebagaimana wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada salah satu sahabat yang datang ber, eh, minta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, nasihat Nabi adalah la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillahi azza wa jal. Ya, senantiasa lidahmu lisanmu basah dengan zikir. Ya. Dan uh, afdalul adkar zikir yang paling utama ya paling luar biasa manfaatnya adalah baca al Al-Qur'an. Nah, baca Al-Qur'an. Nah. Tentang banyak berzikir ini, ini merupakan benteng pelindung dari syaitan. Ada sebuah hadis yang panjang. Hadis Al-Harith Al-Asy'ari. Hadis Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dalam sunannya Jami At-Tirmidhi Hadith itu dinyatakan sahih oleh Al-Albani Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' dan Sahih At-Tirmidhi Hadith ini terkait dengan Bani Israel Nah, dengarkan hadith ini Inna Allah amara Yahya ibn Zakaria Bi khamsi kalimatin Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Yahya ya Yahya bin Zakaria lima kalimat ayat malabiha agar Nabi Yahya mengamalkannya wa ya'muru bani Israil dan agar Nabi Yahya memerintahkan bani Israel ayat malubiha agar mereka beramal dengan lima perkara itu wa innahu kada ayyubati abiha dan hampir saja Nabi Yahya terlambat ya berlambat-lambat untuk menyampaikan lima perkara itu kepada Bani Israel. Faqala Isa, maka berkata Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Berkata Nabi Isa kepada Nabi Yahya mengingatkan, Inna Allah amaraka bi khamsi kalimatin." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu lima perkara. Lita'mala bi agar kamu beramal dengannya, wa Bani Israil dan agar kamu memerintahkan Bani Israel dengan lima perkara itu ayat malubi agar mereka beramal dengannya. Kata Isa, Nabi Isa alaihissalam, "Fa imma maka apakah anta murahum kamu segera memerintahkan Bani Israel dengan lima perkara itu? Wa imma an amurahum atau aku yang akan memerintahkannya?" Fakal maka kata Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, "Akhsha, aku takut in sabaktani biha jika kamu mendahului aku menyampaikannya kepada Bani Israel, ayyuh safabiya maka aku akan ditenggelamkan eh, ke dalam bumi oleh Allah au atau aku akan diadab oleh Allah maka jangan biar aku sendiri yang segera menyampaikan maka dia pun segera melakukannya alaihissalam fajama'an nasa fi baitil maqdis maka Nabi Yahya alaihissalam segera mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis famtala al masjid al Aqsa Baitul Maqdis di Palestina ya di negeri Syam famtalal masjidu, maka masjid pun penuh ya wa ta'addaw ala syuraf sampai orang-orang ya memenuhi masjid sampai duduk di teras-teras masjid penuh sampai ke teras-teras masjid faqal Kemudian Nabi Yahya mulai menyampaikan lima perkara itu. Inna Allah amaroni bi khamsi kalimatin. Sesungguhnya Allah merintahkan kepadaku lima perkara. An a'mala bihinna. Agar aku beramal dengan lima perkara itu. Wa amurakum. Dan aku perintahkan kalian. An ta'malu bihinna. Agar kalian beramal dengan lima perkara itu. Awaluhunna. Yang pertama dari lima perkara itu an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a agar kalian beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu selainnya. Ini satu. Yang kedua dan seterusnya ya, kita potong hadisnya. Langsung perkara yang kedua untuk menyingkat. Wa innallaha amarakum bis salat dan sesungguhnya Allah merintahkan kalian melaksanakan salat. Ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga wa wa wa amurukum bis dan aku perintahkan kalian agar berpuasa dan seterusnya. Yang keempat wa amurukum bisadaqah dan aku perintahkan kalian agar bayar zakat dan seterusnya. Kemudian yang kelima ini yang menjadi syahid kita terkait dengan zikir wa amurukum an tadhkurullaha dan aku perintahkan kalian agar berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala banyak berzikir fa inna mithla dhalika karena sesungguhnya permisalan zikir ya permisalan orang yang banyak berzikir kamathali rojulin perumpamaannya seperti seorang pria khorojal adu fi athari dia dibuntuti oleh musuhnya siroan dengan cepat membuntutinya dari belakang untuk membinasakannya hatta idza ata ala hisnin hasinin sampai akhirnya dia berhasil mendatangi suatu benteng yang kokoh yang melindungi dia dari kejaran musuhnya fa ahraza nafsahu minhum kemudian dia melindungi dirinya dalam benteng yang kokoh itu dari kejaran musuhnya ya sehingga musuhnya ini tidak bisa mah membinasakannya tidak bisa membahayakannya karena dia sudah terlindungi dalam benteng dengan ha? permisalannya itu tadi kadzalikal abdu demikian pula lah seorang hamba la yuhrizu nafsahu minasyaitan tidaklah dia melindungi membentengi dirinya dari syaitan illa bidzikrillah kecuali dengan zikir Allah tidaklah seorang membentengi dirinya dari syaitan ya semisal dengan dia melindungi dirinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala al hadis nah eh, hadisnya masih panjang tapi yang menjadi syahid dalil sudah kita lewati ya Dan ini di hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW ajaran Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wasallam, syariat Bani Israel dan disabdakan oleh Nabi dan ditakrir ya dalam syariat ini. Nah. Ya, berdasarkan dalil ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ini ya eh, salah satu dari benteng pelindung dari syaitan. Nah, dan kata Ibn Qayyim rahimahullah, eh, zikrullah yang ditunjukkan pada hadis ini, ya, inilah yang ditunjukkan oleh hadis, eh, afwan oleh ayat surat Qur'an al Nas, yaitu ayat yang menyifati Eh, syaitan dengan al-khannas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khan khannas dari jeleknya waswas godaan syaitan yang disifati al-khannas apa makna al-khannas syaitan itu sifatnya khannas al-khannas kata Ibnu Qayyim jika seorang hamba mengingat Allah berzikir kepada Allah seton itu surut ya mundur ya mundur dia dan dia menjadi takut ya maka dia berhenti untuk menyerang hamba itu untuk menggoda untuk mendatangkan was-wasnya godaannya nah jika hamba itu ghafal ha? Ah, jika hamba itu lalai lagi, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, datang lagi setan menyerbu lagi. Ya. Kemudian mendatangkan godaan pada kolbunya. Melemparkan was-wasnya, bisikan-bisikannya. Ya. Dan dia setan ini dari kalangan jin ini memang masuk dalam sudah dengar tadi, masuk dalam tubuh dalam mengikuti apa? aliran darah. Ya, kemudian dia akan uh, naam mencampakkan melemparkan was-wasnya godaannya ke dalam kolbu ya ke dalam kolbu ke dalam jantung nah dari situlah awal datangnya kejelekan nah, ketika seseorang selalu berzikir selalu berzikir selalu berzikir tidak ada kesempatan bagi syaitan untuk mendatangkan bisikannya karena dia setiap kali mau mendekat mau eh, menggoda mendapati kolbunya ya terlindungi mendatangi orangnya terlindungi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia surut takut nah kalian kan biasa dengar dalam hadis kalau dikumandangkan azan setan lari terbirit-birit ya hah biasa dengar hadisnya kan kalau dengar azan setan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan kentutnya tut, tut, tut. tujuannya apa supaya dia tidak dengar adzan itu terimbangi dengan suara kentutnya itu. Karena berat sekali dia rasa zikir itu. Nah, kalau selesai adzan balik lagi ke masjid. Gitu. Memandangkan iqamah, lari lagi sambil mengeluarkan kentut untuk mengimbangi suara adzan tersebut. Begitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kesembilan, wudhu dan sholat. Wudhu dan sholat. benteng dan pelindung yang kesembilan adalah wudu dan salat. Ini termasuk benteng yang paling kokoh dalam melindungi dari setan terutama kata Ibnu Qayyim saat kemarahan datang, saat emosi muncul dan saat syahwat sedang menyala-nyala. Nah, kita tahu bersama, ikhwah barakallahu fikum, eh, Nabi Asal Salam itu senantiasa menjaga wudunya sehingga tergambar pada hadis-hadis Nabi SAW kalau buang hajat, ya. Setelah itu langsung diikuti dengan bersuci, ya, wudu. Nah, kalau tidak ada air, sempat dalam satu hadis, ya, tayamum. Nah, tayamum untuk menjawab salam. Nah, setelah buang hajat, ya, jadi selalu terjaga dalam kesuciannya dalam keadaan terus, ya, terjaga wudunya. Nah. Baik. Apalagi jika seseorang mengamalkan setiap kali wudu Allah beri taufik dia untuk mengamalkan salat sunnah wudu. Sehingga dia terus dalam keadaan suci, terus dalam keadaan ibadah, salat, maka ini benteng yang termasuk yang paling kokoh kata Ibnu Qayyim melindungi dari syaitan. Terutama ketika sedang marah dan syahwat sedang menyala-nyala kata Ibn Qayyim. Uh, nah, Ibn Qayyim menyebutkan dua hadis dalam hal ini, tapi kedua hadis itu dhaif dari segi pertanggungjawaban riwayat hadis. Namun dari segi makna benar makna hadis itu. Iya, itu hadis Abu Sa'id Al Khudri bahwa riwayat At-Tirmidzi bahwa al-ghadab kemarahan itu jamratun fi qalbi ibni adam emosi marah itu adalah bara api yang dilemparkan oleh syaitan dalam kolbu bani adam ya oleh karena itu terlihat bara api itu menyala-nyala pada kedua matanya ya wajahnya merah dan urat lehernya mah membesar nah baik eh, hadis yang kedua adalah hadis Atiyah Al-Aufi riwayat Ahmad nah bahwa al-ghadab kemarahan itu dari syaitan syaitan itu diciptakan dari api innal ghadaba minasyaitan kemarahan itu dari syaitan wa inna syaitan khuliqa min nar sedangkan syaitan diciptakan dari api wa inna ma tudfa'un naru bil ma dan api itu dimatikan dengan apa air fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda jika salah seorang dari kalian sedang marah hendaknya dia berwudu hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Daud pada mulanya Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini pernah disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih Al-Kalimut Tayyib kemudian Syekh Al-Albani membahas lagi dan kemudian menemukan bahawa ternyata hadis ini dhaif sehingga beliau rujuk beliau rujuk beliau mengklarifikasi meralat dalam kitab Ad-Da'ifah nomor 582 beliau mendhaifkan hadis ini. Karena ada dua rawi yang majhul yang tidak dikenal. Eh, nah, نعم atau ahwan bukan hadis ini hadis yang yang akan datang nanti nah hadis ini hadis Atiyah Al-Aufi oh, nah hadis ini didaifkan oleh Al-Albani hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud hadis ini didaifkan oleh Al-Albani baik yang kita dengar tadi didaifkan oleh Al-Albani nah Eh, tetapi makna hadis itu sudah kalian dengar makna yang sahih dan eh, Ibn Qayyim rahimahullah menerangkan ya bahawa kemarahan itu dan syahwat itu bagaikan api yang menyala-nyala dan wudhu akan meredakannya, memadamkannya dan solat jika dilakukan dengan khusyuk ya, dengan khusyuk maka akan menghilangkan efek ya asar bekas yang ditimbulkan oleh mara dan syahwat itu. Dan Ibnu Qayyim mengatakan di akhir, "Wa hadza amrun tajribatuhu tughni an iqamatid dalil alaih." Ya. Perkara ini kata beliau, pengalaman membuktikan, nah ini. Pengalaman kata Ibnu Qayyim membuktikan kebenaran ini dan pengalaman ini ya cukup mewakili dari penegakan dalil atasnya. Jadi meskipun hadisnya lemah tapi eh, terbukti bahawa ini memang benar. Seperti itu kenyataannya. Barakallahu fikum. Kemudian tadi yang sempat eh, ana eh, Tayyib ada satu hadis yaitu hadis Abu Dar, Hadis Abu Dar. Nah, ini yang hadis ini yang sempat ana sangka sahih dikarenakan Al Albani memang mensohikannya. Nah. Tayyib memang Al Albani mah eh, mensohikannya. Eh, subhanallah. Nah, tadi hadis yang anda sebutkan itu hadis Atiyah Al-Aufi yang anda katakan uh, Al-Albani sempat mensahihkan kemudian rujuk, iya. Nah, kemudian anda tadi uh, meralat itu sudah benar. Nah, demikian yang anda catat. Nah, jadi memang pernah disahihkan kemudian didaifkan oleh Al-Albani seperti yang sudah anda sebutkan tadi. Itu benar. Tidak ada yang keliru di situ. Nah, Eh, kemudian ini akhir eh, hadis ini yang akan saya sebutkan juga begitu. Nah, hadis Abu Dhar riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya. Yaitu idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im. Jika salah satu dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri marah, faliyajlis cara mengatasinya duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, jika sudah hilang marahnya, cukup. Wa illa jika sudah duduk belum hilang marahnya, faji maka berbaring. Mungkin kalian pernah mendengar tips ini ya. Kalau lagi berdiri, duduk, duduk. Kalau lagi duduk, berbaring. Nah, ini memang ada hadis seperti ini. Hadis Abu Dzar. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Jadi kalau kita melihatnya dalam Sahih Al-Jami' kita menyangka hadis ini sahih karena Al-Albani mensahihkan dalam Sahih Al-Jami'. Tapi ternyata dibahas lagi oleh Al-Albani ditemukan ternyata dhaif. Dan Nabi eh, Al-Albani rahimahullah rujuk dan mengklarifikasinya dalam kitab Ad-Dhaifah nomor hadis 6664. Didaifkan akhirnya oleh Al-Albani. Hah? Didaifkan oleh Al-Albani. Jadi tips itu bagaimana sekarang kalau begitu? Hadisnya dhaif. Wallahu alam gitu. Hah? Masalahnya hadisnya dhaif. Kalau yang yang di atas dua hadis yang kita dengar di atas yang Anda sebutkan itu uh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan yang kedua adalah hadis Athiyah Al-Aufi ya juga dhaif kan begitu. Nah, hadis Athiyah yang di situ dikatakan kalau marah maka berwudu juga sempat disahihkan kemudian diklarifikasi dan dirujuk Al-Albani kemudian membaifkan. Tapi sudah kita dengar keterangan Ibnu Qayyim bahwa ini secara pembuktian pengalaman benar dan makna benar ya yaitu diatasi dengan apa wudu dan sholat solat adapun yang ini sekarang jika berdiri duduk jika belum hilang marahnya berbaring hadisnya ujung-ujungnya Al Albani membaikkan dan Al Albani rahimahullah mengatakan e, sungguh dulu aku mensohhikan hadis ini ya dan sekarang tampak jelas bagiku bahwa ternyata lemah. Aku mengetahui sekarang penyakit penyakit hadit ini maka aku pun rujuk dari mensahihkannya dan meralatnya sekarang aku membaikkan. Kemudian kata Al-Albani mungkin ini akan mengherankan eh, akan membuat kagum sebagian orang suka dengan pembaifan hadit ini dan mungkin juga membuat sebagian orang marah. Nah, kenapa didoifkan? Tapi saya tidak peduli dengan itu kata Al-Albani. Saya tidak peduli orang kagum dengan pembaifannya atau marah dengan pendaifannya bukan itu yang saya perhatikan yang yang penting bagi saya bukan itu tetapi yang penting bagi saya adalah saya membuat Robku ridho dengan ini karena saya sedang beramal wallahu waliyut taufiq demikian ikhwan yang namanya rujuk kepada al-haq ketika jelas adalah kemuliaan demikian yang ditunjukkan diajarkan oleh ulama besar kita nah tidak malu al-albani rahimahullah untuk kemudian mengatakan oh bagaimana dulu disahihkan kemudian didaifkan berarti seakan e, cara membahasnya dulu berarti kurang bagus tidak tidak Al-Albani tidak tidak pedulikan nah dan beliau ahli di bidang ini itu hal yang wajar karena tidak ada yang sempurna ya terkadang keliru ijtihadnya kemudian tampak oh ternyata ini yang benar demikian beliau dengan terang-terangan mengatakan rujuk barakallahu fikum Yang terakhir Benteng pelindung yang terakhir Dengan waktu Yang tersisa sangat sedikit ini Naam Yaitu menahan diri Al-imsak Min fudulin nazar Wal kalam Wal ta'am Wal mukhalafah. Menahan diri dari kelebihan pandangan Kelebihan bicara Kelebihan makan Kelebihan makan kelebihan bergaul. Nah, jangan-jangan semuanya ada pada kita ini. Nah, kelebihan pandangan kita sudah banyak, kelebihan bicaranya banyak, kelebihan makannya juga banyak, kelebihan bergaulnya lebih-lebih. Padahal ini termasuk pintu syaitan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة karena sesungguhnya syaitan hanya sesungguhnya dia akan berhasil menguasai Bani Adam dan mencapai maksudnya dari Bani Adam mencapai misinya dari Bani Adam dari empat pintu-pintu ini yang pertama kelebihan pandangan kata Qayyim rahimahullah kelebihan memandang kelebihan memandang yakni memandang yang tidak dibutuhkan yang tidak ada manfaatnya itu akan mengajak untuk kemudian menganggap baik yang dipandang itu kemudian akan tergambar terbayang bentuk yang dipandang itu dalam kolbu kemudian terngiang-ngiang dalam ingatan kemudian pikiran pun sibuk dengannya kemudian akhirnya besarlah keinginan dan tekad untuk merasakannya Nah, singkatnya dari mata turun ke hati. Nah, kan ada istilah itu. Dari mata turun ke hati. Nah, jadi kata Ibnu Qayyim awal mulanya fitnah itu dari kelebihan memandang. Kemudian beliau menyebutkan hadis dalam Al-Musnad makna hadisnya benar tetapi hadisnya dhaif bahwa an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panahnya iblis faman ghadda basarahu barang siapa menundukkan pandangannya menutup pandangannya awrathahullahu halawatan yajiduha fi qalbi ila Allah akan mewariskan padanya kelezatan yang dia dapatkan dalam kalbunya sampai dia berjumpa dengan Allah SWT. Tetapi hadis ini dhaif. Bahkan Al-Albani mengatakan dhaifun jiddan. Sangat dhaif dalam ad-dhaifah. Nah, tetapi secara makna tampak uh, maknanya benar. Nah, dan dalam Al-Qur'an kita mendapati Allah Subhanahu wa taala membimbingkan demikian dalam surat An-Nur ayat 30 31 Allah berfirman, "Kullil mu'minin" Katakan wahai Muhammad kepada kaum mukminin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menutup pandangan-pandangan mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya, jangan melihat sembarangan, jangan kelebihan memandang-mandang yang tidak boleh dan tidak dibutuhkan. Wa furujahum dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ya. Dari pandangan turun ke hati, dari hati akhirnya urusannya sampai kepada kemaluan. naudzubillah, Sampai kepada perzinaan. Oleh karena itu Katakan kepada kaum mukminin, tutup pandangan-pandangan mereka dan jaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azkalahum itu lebih bersih, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah SWT Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Wanita juga begitu, bukan hanya laki-laki yang harus menundukkan pandangan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wanita juga wa kullil mu'minat pada ayat 31 berikutnya. Dan katakan wahai Muhammad alaihi salam kepada kaum mukminat yaghdudna min absarihinna hendaknya mereka menutup pandangan-pandangan mereka menjaga pandangan-pandangan mereka wa yahfadna furujahunna dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka nah ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah banyak peristiwa-peristiwa besar yang mengenaskan ya yang berawal mula dari kelebihan memandang eh terjadinya perzinahan-perzinahan pemerkosaan-pemerkosaan dari nah ya. fakam nadratin kata beliau akobat hasaratin la hasrah betapa banyak pandangan yang berlebih yang kemudian mengakibatkan penyesalan-penyesalan yang banyak. Bukan satu penyesalan, tapi penyesalan yang panjang. Kemudian kelebihan bicara. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa amma fudulul kalami adapun kelebihan bicara fa innaha taftahu lil abdi abwaban minasy syarr." Maka sesungguhnya itu akan membuka pintu-pintu kejelekan bagi hamba kulliha seluruh pintu-pintu kejelekan ha? kulluha madakhilun lisyaitan semua pintu-pintu kejelekan itu adalah pintu-pintu masuk bagi syaitan fa imsaku fudulil kalam yasuddu anhu tilkal abwab kullaha maka menahan diri dari kelebihan berbicara akan menutup pintu-pintu itu seluruhnya wa min harbin jarrat ha kalimatun wahidah Tidak sedikit peperangan peperangan meletus gara-gara satu kalimat, satu ucapan. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muad, Nabi SAW pernah bersabda kepada Muad, "Hal wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim fin nari illa hasaidu alsinatihim." Dan Nabi SAW mengatakan kepada Muad memegang lisannya seperti ini, "Kuffa alaika hadza." Tahan ini, tahan lisanmu. Wa hal yakubbun nas tidaklah menjerumuskan menjerembabkan orang-orang ala manakhirihim di atas wajah-wajah mereka di atas hidung-hidung mereka diseret masuk dalam neraka dilemparkan ke dalam neraka illa al alsinatim kecuali akibat lisan-lisan mereka bahaya lisan itu hati-hati ya dimanfaatkan oleh syaitan kelebihan bicara untuk ya membuat kerusakan pada seseorang kerusakan di muka bumi Hadis ini tadi yang kita dengar eh, sabda Nabi kepada Muad riwayat Ahmad At-Tirmidzi An-Nasai Ibnu Majah dinyatakan sahih li ghairi, sahih dengan penguat-penguatnya oleh Al-Albani dalam sahih At-Targhib At-Tarhib. Kemudian ada sebuah hadis, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih. Terkadang orang kalau bicara tidak peduli ya, tidak perhatian. Padahal kata Nabi SAW pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan seorang hamba ya dia berbicara dengan satu kalimat kalimat yang diucapkannya diridhai oleh Allah la yulqi laha balan dia tidak peduli tidak perhatian dengan ucapannya yarfa'ullahu biha darajatin ternyata Allah mengangkat derajatnya sekian derajat dengan sebab ucapannya diridhai oleh Allah padahal dia tidak perhatian Sebaliknya juga wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba sungguh seorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah yang dia tidak perhatikan, dia tidak peduli. Ya, dia pandang remeh. Ternyata yahbi yahwi biha fi jahannam dengan sebab kalimatnya itu dia dilemparkan masuk dalam neraka jahannam. Nah. Ya, diterangkan oleh Ibnu Qayyim bahwa kejelekan yang dimunculkan oleh kelebihan memandang dan kelebihan bicara itu lebih berbahaya daripada syahwat perut. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, syahwat perut kalau sudah kenyang berhenti kan? Kalau sudah kenyang berhenti, tidak bisa dipaksa. Mesti berhenti kalau sudah kenyang. Nah, Tetapi yang namanya lisan mata tidak pernah kenyang. Nah. Ya. Dan hati-hati sekarang. Nasallallahu subhanahu wa taala yahfazuna jami'an. Nah. Dengan kemudahan teknologi media ya. Internet sekarang online gampang ya. Baik HP di tangan gampang bisa internet bisa eh, lihat YouTube dan sebagainya. Nah, nah ini ini bisa jadi pintu masuk syaitan kelebihan memandang ini tadi. Bisa dibawa ke mana-mana. Nauzubillah. Nah. Baik. Kelebihan bicara. Ya. Eh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah kalau dibiarkan dan dipenuhi tidak ada tidak ada puasnya mata dan lisan itu. Terus mau memandang, terus mau bicara. Kemudian eh, kejahatan yang ditimbulkannya lu, luas tepiannya, banyak cabang-cabangnya dan efeknya sangat besar. Oleh karena itu kaum salaf mentahdir, memperingatkan dari kelebihan ya memandang seperti mentahdir, memperingatkan dari bahaya kelebihan berbicara. Sampai dikatakan oleh mereka masyaiun ahwaju ila tulis sijmi minal lisan. Tidak ada sesuatu yang paling paling butuh untuk dipenjara lama daripada lisan, lidah. Biarkan tutup terus. Nah, kalau berbicara timbang yang baik. Mangkana yu'minu bil yaumil akhir wal yaumil akhir man sabar iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan hendaknya mengucapkan yang baik. Timbang dulu ini baik apa tidak? Ada manfaatnya apa tidak? Au kalau tidak liasmut. Hendaknya apa? Di diam. Nasallallahu salamul Kemudian kelebihan apa? Kelebihan apa yang ketiga? Ma makan, kelebihan makan. Nah, sudah kalian dengar tadi terkait dengan makan. Ya, Makan itu kalau kita makan, minum, bagaimana proses pencernaan metabolisnya dalam tubuh? Makanan minuman yang kita konsumsi itu akan diproses dan dirubah menjadi apa? Hah? Ini sudah dipelajari sejak dirubah menjadi da darah, iya kan? Dirubah menjadi darah. Kemudian darah itu akan diedarkan ke sekujur tuh tubuh untuk mensuplai tubuh. Mesti begitu, ampas-ampasnya keluar jadi air besar dan air kecil. Kan gitu. Nah, berarti kalau semakin banyak makan, semakin banyak minum, berarti produksi darah semakin Hah? Semakin besar. Kalian sudah dengar tadi bahwa setan dalam tubuh beredar untuk merusak, menggoda Bani Adam melalui peredaran darah. Berarti semakin banyak makan, semakin banyak minum, berlebihan, Semakin banyak darah, semakin longgar, semakin longgar peredaran seton. Semakin leluasa dia bergerak dalam tubuh untuk menggoda. Oleh karena itu, dalam hadis muttafaq alaih dari Sofia binti Huyai, salah satu istri Nabi radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW sedang, sedang iktikaf di masjid, di malam hari Sofia datang menjenguk ziarah mengunjungi Nabi SAW. Kemudian diajak berbincang sebentar oleh Nabi, lantas diantar pulang, ya, diantar pulang oleh Nabi SAW karena gelap, ya, dan ada jarak dari masjid dengan rumahnya. Nah, di tengah perjalanan Nabi SAW berpapasan dengan dua pemuda Ansor Ketika dua pemuda Ansor itu melihat Nabi ya, berjalan dengan satu sosok wanita di sampingnya, dua pemuda ini jalannya cepat. Seperti penasaran. Ya. Siapa ini? Wanita yang bersama Rasul. Maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, Alaris likuma. Pelan-pelan kalian berdua. Pelan-pelan, hati-hati. Innaha Sofiyatu bintu Huyai dia ini Sofia, istriku sendiri, bukan wanita lain. Jangan curiga gitu. Nah, ini dalil bagi ulama ya disyariatkannya kita untuk mencegah fitnah. Jadi kalau kita khawatir orang salah paham maka kita cepat tutup. Jangan salah paham begini begini begini. Sehingga hilang salah paham. Jadi pintu fitnah harus ditutup. Nabi cepat mendahului. Jangan salah paham, Sofia ini istri saya. Nah, pelan-pelan. Nah, kemudian keduanya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Maha suci Allah wahai Rasulullah. Maksud keduanya, Maha suci Allah wahai Rasulullah artinya ya tidak mungkin kami berprasangka jelek kepada kamu kan gitu. Ya memang benar kan. Kalau ini Rasulullah ya tidak mungkin berprasangka jelek. Tapi maksud Nabi di sini mengajari bahwa yang namanya prasangka buruk itu bisa muncul muncul maka segera ditutup. Kemudian Nabi menerangkan di akhir hadis kata Nabi SAW menerangkan kepada keduanya kenapa menutup pintu fitnah itu, kesalahpahaman itu. Inna syaitana yajri minal insan majrad Nah ini dia. Karena sesungguhnya setan itu akan beredar dalam tubuh manusia mengikuti peredaran darah. Begitu cepat. Untuk ma menggodanya untuk menimbulkan fitnah padanya. Wa inni khasyitu dan sesungguhnya aku takut kata Nabi ayyakdhifa fi qulubikuma dengan cepat setan melemparkan ke dalam kolbu kalian berdua syarron kejelekan au atau sesuatu. Ini khawatir di, digoda difitnah untuk berprasangka jelek kepada Nabi SAW. Maka segera ditutup oleh Nabi. Nah, ini dalilnya. Ya, Eh, barakallahu fikum oleh karena itu ulama menyebutkan termasuk Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan fawaid as-siyam ya di antara manfaat puah, puasa di antara manfaat puasa yang disebutkan oleh beliau bahwa puasa itu bermanfaat tadyiq majaris syaitan mempersempit ruang edarnya syaitan dalam tubuh nah, itu di antara manfaat puasa mempersempit ruang gerak, ruang edarnya setan dalam tubuh. Itulah sebabnya biasanya kalau orang berpuasa itu cenderung lebih ah, lebih tenang, ya. Oleh karena itu di antara tujuan di syariatnya puasa Ramadan, eh, tujuan inti di syariatnya puasa Ramadan adalah untuk menjadi orang ber, bertakwa. Dalam kondisi orang berpuasa kan sedikit makan dan minum, iya kan? ruang gerak setan juga sedikit sehingga cenderung orang itu semangat untuk beribadah, khusyuk dan terlindungi dari maksiat. Nah, kan begitu. Karena ruang gerak setan untuk merusak, untuk menggoda dalam tubuh itu menyempit. Tidak sebebas kalau dalam keadaan kenyang. Nah, oleh karena itu kita merasakan Eh, kata Ibnu Qayyim wa amma fudulut ta'am fa huwa da'in ila anwa'in katsiratin minasy syarr fa innahu yuharrikul jawariya ila al-ma'asi kelebihan makan menyeret motivasi orang untuk melakukan banyak kejelekan karena kelebihan makan itu akan menggerakkan anggota tubuh untuk melakukan maksiat wa yuthaqqiluha 'anit ta'at dan akan membuat berat untuk beribadah betul kan kalau kekenyangan jadi malas. Hah? Jadi malas ibadah kan kalau kenyang? Nah, kenyang nyandar sudah. Dah malas ibadah terus tidur. Nah, mimpi sudah. Beda kalau orang dalam keadaan perut kosong kalau ini. Nah, mau beribadah itu semangat. Ya, tidak tidak malas seperti kalau kekenyangan. Ya, dan kalau banyak makan, kelebihan makan, syahwat pun jadi tinggi. Nyala-nyala. Nah, terdukung. Begitu. Naam, oleh karena itu pada hadis ini adab makan yang diajarkan oleh Nabi SAW pada hadis Abu Karimah Al-Miqdam ibnu Ma'di Hadis Abu Karimah Al-Miqdam ibnu Ma'di Karib. Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyun syarran min batnin." Tidaklah seorang Bani Adam memenuhi suatu wadah yang lebih jelek daripada memenuhi perutnya. Bihasbi bini Adam akalatun. Cukup bagi bagi, bagi Bani Adam terkait urusan makan akalat beberapa suap saja sudah sudah terasa cukup bisa tegak punggungnya ya bisa naik dadanya bisa beribadah bisa bekerja sudah cukup tetapi nah, jika ingin lebih nambah ya nih ya masalahnya konro coto nah sulit ditahan. Nah, berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, wa in kana la mahala kalau memang tidak ada pilihan lain yang diterpaksa mau nambah tidak cukup dengan beberapa suap saja maka aturannya adabnya kata Nabi ada satu salam thuluthun li to'ami bagi tiga ruangannya dibagi tiga perutnya dibagi tiga Tulut sepertiga untuk makanan. Ingat nanti masih ada minuman setelahnya. Wasulusun li syarabi sepertiga untuk minuman. Ya, ingin bernafas juga kan? Wasulusun li nafasi sepertiga untuk nafas. Bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Sebagian orang tidak bisa bernafas. Nah. Ah, kan begitu nah ini nah, itu sudah masuk dalam kelebihan makan kalau itu juga sebagian orang punya kebiasaan buruk idkhalu ta'amin ba'da ta'am memasukkan makanan setelah makanan sebelumnya ini disebutkan oleh Ibn Mufli dalam kitab Al Adab Syariah dan juga pernah melewati keterangan Ibn Uthaymin rahimahullah dalam Asyarul Mumti' ini termasuk perusak tubuh yang membuat tubuh rusak datangnya penyakit ya idkhalu tu'am ba'da doa camilan Hah? apa bahasanya di sini jadi misalkan sudah makan ya orang kan sebenarnya makan pagi sudah sudah makan pagi sudah sudah selesai nanti makan siang ya makan siang sudah selesai nanti makan malam sebagai orang tidak begitu setelah makan pagi di sela-selanya itu kerupuk kacang snack. Hah? Kan begitu kan? Habis makan siang, setelah sebelum makan malam, wah sudah banyak di sini. Setelah makan malam juga begitu. Ah itu. Padahal seharusnya setelah makan itu diistirahatkan, biarkan mesinnya bekerja. Kata Pak Faimi. Biarkan mesin bekerja, itu sedang mencerna, sedang kerja di dalam. Jangan diganggu. Ini sedang kerja, masukkan lagi. Yang ini belum selesai, masukkan lagi bahan berikutnya. jadinya rusak organ di dalam. Kalau mesin mobil benar tidak begitu perasaannya? Iya. Kalau sedang sedang bekerja ini kemudian dimasuki kan bisa rusak kan? Nah sama dengan itu. Biarkan selesai ini. Nah nanti data waktunya ya makan siang. Jadi jangan susul menyusul seperti itu. Nah jadi kelebihan makan akhirnya dari sisi itu dan dari sisi tadi memperluas memperbebas ruang gerak syai syaitan untuk menggoda dalam tubuh barakallahu fikum kemudian yang terakhir sekali dari ini apa tadi fudul al apa? kelebihan dalam ber bergaul di sini ada kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam masalah bergaul ada empat klasifikasi ada empat klasifikasi dalam bergaul. Harus dipilah-pilah. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, pergaulan yang kedudukannya posisinya seperti giga, seperti makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kalau tidak makan kan mati kan gitu. Tidak makan minum ya bisa mati. Nah, dibutuhkan untuk pertumbuhan, untuk kesehatan, untuk mempertahankan tubuh. Ya, stabilitas jasmani. Nah, ini. Ya. Yaitu bergaul dengan orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Nah, ini. Maka ini dibutuhkan sepanjang hari, sepanjang malam, terus dibutuhkan Ya. Kalau sudah di tercapai kebutuhan, sudah tersuplai ilmu dari pergaulan dengan orang-orang berilmu dengan orang soleh, ya. Ada problem, ada masalah ditanyakan, diberi jawaban, dibimbing. Setelah itu sudah tercapai kebutuhan, tinggalkan. Nah. Kan begitu, ada majelis hadir, ada majelis hadir, ada problem, ada masalah, nanya. Ya, majelis ditutup selesai, bubar. Jawaban sudah dapat fatwa, pergi. Nah, kan begitu? Ya. Dan ini kebutuhan bergaul dengan ulama, dengan orang berilmu, dengan orang soleh. Ini kebutuhannya lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Kalau makanan dan minuman menentukan kesehatan jasmani, maka ilmu dengan bergaul dengan orang-orang berilmu menentukan kesehatan apa? Kesehatan bah, batin. Kesehatan kalbu. Ya. Yang kedua yaitu pergaulan dengan golongan yang kedudukannya seperti obat. Ya seperti minum obat. Jadi hanya dilakukan pada saat sah sakit. Minum obat itu kalau sakit. Nah, nah begitu pula dengan ini yaitu orang-orang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita terkait dengan maisha kita. Kita butuh berjual beli dengan dia, butuh ada hubungan bisnis dengan dia, kita berbisnis dengan dia, maka kita ketika butuh bisnis bisnis dengan dia. Ya. Ketika butuh Eh, dengan pedagang ke pasar, ke toko, butuh muamalah, ya utang piutang dan semisalnya sebatas itu. Jadi di, di, digunakan ketika dibutuhkan, bagaikan kalau sakit minum obat. Maka digunakan pergaulan itu sesuai dengan keperluannya itu tadi. Nah, tidak lebih dari itu. Nah, yang ketiga bergaul dengan golongan yang kedudukannya bagaikan penyakit. Ya. Jadi kalau kita bergaul dengan golongan tersebut, kita akan terkena penyakit. Penyakit dalam kolbu kita, penyakit dalam akhlak kita. Kita terpengaruh ya, ikut jadi jelek akhlak kita, ikut jadi rusak kolbu kita kena penyakit dan penyakit yang ditimbulkan dalam kolbu, kejelekan akhlak yang ditimbulkan. Ya, bertingkat-tingkat. Ada yang seperti akibatnya hanya seperti sakit gigi, ada yang seperti sakit perut, ada yang seperti sakit jantung kronis, bahaya. Nah, ini harus kita pilah-pilah. Jadi tidak bergaul dengan sembarang orang. Ya, tidak dekat-dekat pergaulan dengan semua orang. Lihat bagaimana amalannya, lihat bagaimana akhlaknya, budi pekertinya. Ya. Baik. Kalau memungkinkan dihindari, dihindari. Kalau tidak ada cara untuk menghindarinya dan terpaksa ada persentuhan atau pergaulan dengan dia, maka hati-hati. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang anak isyaratkan tadi di awal majlis atau di majlis yaitu pergaulan yang akibatnya adalah halak, kebinasaan. Binasa dunia akhirat yaitu bergaul dengan ahlul batil, ahlul bidah wal ahwa, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Pergaulan dengan mubtadi ahlul bidah, ahlul batil. Ini membinasakan karena berakibat menyeret kita dalam kesesatannya dalam bid'ahnya rusak akidah kita, rusak manhaj kita, kita pun terancam neraka. Karena ahlul batil, ahlul bidah wal ahwa, firqa dhallah, golongan yang sesat, ya, mutawa'at terancam dengan apa? An annar kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin fil finnar. Nah, wa sataftariku hadhihi umma umat ini akan terpecah belah ila 73 firqah menjadi 73 firqah kulluha finnar semuanya terancam neraka illa wahida kecuali satu ulus sunnah jamaah oleh karena itu 72 firqah ini dan sekte-sektenya ya tidak boleh bergaul dengan tidak boleh berkumpul dengan, tidak boleh dekat-dekat tidak boleh bermajelis tidak boleh mendengar ya tidak boleh uh, duduk ya dengan mereka. Ini membawa kebinasaan dunia akhirat. Nah, ya kata Nabi Rasulullah pada hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad Abu Daud dan yang lainnya yang sanad oleh Albani rahimahullah ar-rajulu ala dini khali khalili seseorang itu eh, agamanya sesuai dengan agama temannya teman dekatnya falyanzur ahadukum man yukhalil maka hendaknya salah seorang dari kalian memeriksa, memperhatikan selektif siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Pada hadis Abu Musa Al-Asy'ari muttafaq alaih, "Matsalul jalisis salihi wal jalisis su'i kamatsali hamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman duduk yang soleh, yang baik dan perumpamaan teman duduk yang jelek seperti pembawa mis minyak kesturi dan seperti pandai besi yang meniup dalam ubupannya untuk menyalakan api ketika bekerja ya fahamilul mis maka pembawa minyak kesturi imma ayyuhdiyak ada tiga kemungkinan apakah dia akan menghadiahkan minyaknya kepadamu dapat manfaat dapat hadiah minyak harum nyak gesturi misk wa imma an tabta'a dan boleh jadi kamu membeli kamu tertarik untuk membeli minyak wanginya ya dan itu sunnah mengenakan minyak wangi dan harum membuat membuat jiwa senang jadi semangat kalau menghirup mencium harum ya karena itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma an minhu rihan tayyibah. Kalau tidak, kamu tidak diberi hadiah, kamu tidak membeli, ya minimal kamu ketika duduk bersamanya ikut mencium bau harum dari dia. Dan itu sudah menyenangkan. Suruh sudah senang jiwa ini. Nah, manfaat. Begitulah kalau duduk dengan teman duduk yang baik. Ya. Dengan orang soleh, orang berilmu, sesama ahlus sunnah jamaah dapat fawaid, dapat ya Begitu. Ya, minimal kita senang. Minimal kita pisah tidak ada sesuatu yang merusak kita. Tidak ada yang merubah keyakinan kita, akidah kita. Tidak ada yang subhat yang membingungkan kita. Nah, tetapi permisalan dulu dengan teman dulu yang jelek, karena fil kiri ini tadi seperti pandai besi yang meniup dalam upan untuk menyalakan api, Im, ada dua kemungkinan. Imma ayyuhriqak apakah dia akan membakar eh, ayyuhriqa thiyabak boleh jadi akan membakar pakaianmu. Nah, duduk dengan teman jelek, dengan mubtadi, zawal orang sesat. Kita ikut terbakar, ikut terkena bid'ahnya, ikut meyakini bid'ahnya, terkena syubhatnya jadi bingung. Nah, wa imma an tajida minhu rihan khabitha muntina jika pun tidak membakar pakaianmu seandainya tidak membakar pakaianmu maka minimalnya kamu mencium bau bau tidak sedap dari dia ya yang membuat sumpek ya itu mendengar syubhatnya jadi pusing jadi bingung terus tinggalkan nah oleh karena itu kita mengetahui bersama dalam prinsip al jamaah ijma' salafus salih dalam hal sepakat salafun salih dalam hal mufasalah ahli bidah wal ahwa ada memujalasatihim at-tahdhir minhum memutus hubungan dari ahlul bidah memboikot mereka tidak duduk dengan mereka ya seperti itu barakallahu fikum ya mentahdir dari mereka Naam. Di antara manfaatnya tujuannya adalah untuk membentengi diri kita dari syaitan syaitanul ins wa syaitanul jin karena mubtadi dol ini tadi syaitan syaitan manusia yang dia dapat syubhat yang sesat itu dari syaitan jin sebagaimana pada hadis Nabi SAW menggaris di tengah suratul mustaqim kata Nabi hadis suratul mustaqim kemudian menggaris di kanan kirinya garis yang banyak dan mengatakan hadhihi subul ini jalan-jalan yang banyak wa ma min sabilin minha illa wa syaitanun yad'u ilaiha tidak ada jalan-jalan tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali di situ ada syaitan yang menyerukan padanya nah jadi mubtadi' dhal ini tadi ahlul batin ini adalah syaitan manusia bergaul dengannya akan merusak kita. Nah, ya. Dan dia kebinasannya kesesatannya dari setanul jin, iblis dan bala tentaranya. Sumbernya dari sana. Nah, ini akhir dari pembahasan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan pemahaman dan ilmu kita dan memberi kita taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Nah, masih bisa mau sholat dulu atau bagaimana? Bisa na, na, jawab menjawab ini dulu sebentar, boleh sekalian sholat, ya? Begitu ya? Nah, Allah. Bolehkah seorang ikhwan merukyah seorang wanita orang awam dengan menyentuh bagian yang sakit seperti kepala dan semisalnya, tetapi memakai kaos tangan? Eh, Naam. Kalau berbicara masalah pengobatan termasuk kebutuhan dan bukan darurat tetapi ulama mengatakan eh, jika memang kebutuhan yang mendesak Ketika tidak ada pilihan lain yang mungkin mendekati darurat maka ketika berobat misalkan seorang lelaki berobat kepada dokter wanita ketika tidak ada dokter laki-laki atau wanita pasien wanita berobat ke dokter laki-laki ketika tidak ada dokter wanita kalau ada sesama jenis maka cari dulu usahakan dulu dan mencukupkan dengan itu kecuali kalau memang tidak sah nah kemudian ketika memang dibutuhkan dan terpaksa ya ketika berobat kepada lawan jenis karena tidak ada pilihan lain dan dalam proses pengobatan itu memang dalam pengobatannya harus disentuh misalkan ya nah kemudian disertai dengan kehati-hatian dan seterusnya termasuk tidak berholwat nah ya kemudian ada pengaman pelapis ya maka tidak mengapa ini kalau memang itu jalan satu-satunya tidak ada pilihan lain nah sekarang misalkan seorang wanita butuh dirukyah orang awam apakah tidak ada akhwat yang bisa merukyahnya mewakili dia itu satu pertanyaannya Hah? ketika misalkan dia memilih merukyah Tandainya dia menggunakan cara yang hati-hati dari balik hijab tanpa harus melihatnya, tanpa harus menyentuhnya. Apakah rupiahnya tidak mujar yakni tidak tidak berfungsi? Apakah dalam meruk jadi persyaratkan harus disentuh, harus dipegang kepalanya? Nah, itu pembahasannya. Sangat memungkinkan meruk ya, dengan merukyahnya saja tanpa harus disentuh-sentuh kepalanya. Nah, memungkinkan dalam kondisi yang padahal yang seperti ini fit fitnah nah fitnah nah bisa kan ketika meruknya mungkin khawatirnya yang ini terkait dengan jinnya itu memalingkan kepalanya untuk menutup kepalanya misalnya karena tidak mendengar misalnya begitu ketika dirukun gini-gini supaya tidak dengar Kan tidak harus dia yang megang. Ada di situ yang mendampingi istrinya misalkan atau saudara perempuannya ataukah keluarga wanita awam ini ya bapaknya ataukah saudara laki-lakinya atau ini walinya atau mahramnya itu yang memegang dia merukyah nah al-muhim dan jadi yang jadi masalah ini apakah memang ini sesuatu yang betul-betul terpaksa darurat terus sampai ditempuh yang seperti ini. Padahal ini bisa menimbulkan fit fitnah. Oleh karena itu ditinggalkan hindari yang seperti ini. Nah. Wallahu a'lam. Bagaimana sebenarnya hakikat orang yang kesurupan bahkan terkadang perkara seperti dialami oleh orang yang dikenal berilmu dan baik amalannya. Bahkan ada di kalangan sahabat atau yang mengalaminya apakah itu dikarenakan lalai dari bentuk-bentuk syaitan yang dibahas tadi atau ada penyebab lain nah ya itu termasuk dalam kategori musibah nah termasuk dalam kategori musibah nah Iya, ketika terjadi e, kelalaian nah ataukah ya ini banyak penyebabnya. Nah, mungkin ada penyebab ini, penyebab itu atau kondisinya dia sedang lemah, tubuhnya sedang sakit. Ya, lemah tubuhnya, e, pertahanannya lemah. Nah, kemudian Tayyib eh, terkena hal itu. Nah. Eh, dan bukan berarti hal itu nah menurunkan kerendahan derajat orang itu kita tahu sendiri <coughs> pada hadis yang sahih Nabi kita Muhammad SAW terkena si, sihir kan gitu. Nah, terkena sihir. Nah. Kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan besarnya permusuhan orang-orang kafir kepada Nabi SAW. Karena itu eh, ahli sihir dari kalangan Yahud yang melakukan itu. Nah. Nasallallahu alaihi wasallam Ada menanyakan hukum meniup air dan bacaan-bacaan yang disyariatkan semisal al-falak dan an-nas untuk diminumkan kepada orang yang kesurupan atau sakit selain kesurupan. Dan merukia dengan cara seperti ini. Nah, e, sebagian ulama ada yang membolehkan hal itu dan mengatakan bermanfaat. Nah, ya termasuk menggunakan eh, daun bidara, darah. Iya. Nah. Kemudian nanti diminumkan kepada orang yang terkena sihir. Ini itu mujarab. Nah. Seperti Ibnu Baz rahimahullah. Ada juga sebagian ulama yang mengingkari hal yang seperti ini. Dan mengatakan eh, permasalahan ini harus ada bimbingannya langsung dari Nabi SAW. Ya, dalam hal tata caranya. Kalau tidak, ya tidak ada bimbingannya maka tidak. Di antara yang anda dapati mengingkari yang seperti ini, Syekh Robi pada tanya jawab beliau tentang rukyah. Nah, wallahu a'lam. sampai di sini ya dan uh, eh, ana minta maaf kalau meminta waktu dan sudah masuk waktu duhur. Nah, jazakumullah khairan subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka